Falamma ishtadda biha talq. Setelah sangat at itu adalah mukaddimah kelahiran namanya at-talaq. at biasanya kalau dalam pembahasan fikih ada cairan yang keluar sebelum kelahiran. Jadi mukaddimah kelahiran. Di saat mukaddimah kelahiran Nabi sudah semakin kuat. Ishtad. Artinya sudah sangat dekat dengan kelahirannya. Bi'idni Rabbil Khalqi atas izin Tuhan yang menciptakan makhluk semuanya. Wadu'at ibunda Sayyidah Aminah melahirkan Al-Habibah sallallahu alaihi wasallam melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajida dalam keadaan sujud hamidan bertahmid kanahul badru fi tamamihi seolah-olah siapapun yang menyaksikan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti rembulan di saat pada puncak keceriaannya terang bulan begitu artinya apa sangat ceria wajah Nabi saat dilahirkan